Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita sekarang berada pada permasalahan yang ke atau ingin memasuki permasalahan yang ke 31 daripada ritual atau permasalahan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Permasalahan yang ke-31 ini barakallahu fikum wa hafizakumullah yaitu mengenai permusuhannya mereka terhadap agama yang benar ini dan cintanya mereka terhadap agama yang batil. Jadi mereka malah justru terbalik. Mereka mencintai agama yang batil kemudian justru memusuhi agama yang benar. Dan ini seperti ini barakallahu fikum adalah sunnatul yahud dan juga orang-orang Nasara yang mana mereka berupaya bagaimana caranya agar orang-orang muslimin ridha terhadap mereka, menganut agama mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum dan tidak akan sekali-kali tidak akan ridha orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara hingga engkau mengikuti agama mereka padahal kalau kita telusuri Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam agama al-Islam al-Hanif barakallahu fiikum na'am seperti itu. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Dan ikutilah agama Ibrahim alaihissalam hanifa, yaitu al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah. Menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan, berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab al najdi At-Tamimi rahimahullah taala Al-mas'alatu al-hadiyatu wa thalathun. Permasalahan yang ke-31. Wa hiya min a'jamil ayati aidan. Yang mana permasalahan yang ke-31 termasuk enam tanda-tanda yang sangat mengherankan dan juga aneh. Yaitu apa? Mu'adatuhumud din alladhi intasabu ilaih ghayatal adawah. Perbuatan mereka memusuhi agama yang mereka menisbahkan diri kepada agama tersebut dengan puncak permusuhan. Jadi mereka memusuhi, membenci dengan puncak kebencian, puncak permusuhan. Wa mahabbatuhum li na'am wa mahabbatuhum dinal kufar alladzina aaduhum wa adu nabiyahum wa fi'atahum ghayatul mahabbah. Namun justru mereka berbalik, mereka mencintai agama orang-orang kafir yang mereka sendiri memusuhi mereka dan juga mereka memusuhi nabi mereka dia juga memusuhi kelompok mereka dengan apa dengan rasa cinta yang sangat cinta nah itu jadi mereka membenci agama yang benar dengan kebencian yang sangat benci kemudian kemudian mencintai agama-agama orang kafir dengan kecintaan yang sangat cinta kama fa'alu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka melakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma atahum bidini Musa alaihi salam ketika tatkala datang kepada mereka dengan agama Nabi Musa alaihi salam wattaba'u kutubas sihr namun justru mereka mengikuti kitab-kitab sihir wahya min dini ali fir'aun padahal kitab-kitab sihir tersebut termasuk ritual atau agama yang dibawa oleh Firaun dalam syarahnya sini qala syarih asy syekh Shalal Al-Fauzan waffaqahu Allah wa ra'ahu wa hafidhahu Allah min masail ahli jahiliyati allati khalafahum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk permasalahan jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih terhadap permasalahan tersebut. Apa itu? Mu'adatuhum lidinihim alladhi umiru bittiba'ihi. Permusuhannya mereka atau mereka memusuhi terhadap agama mereka yang mereka diperintahkan untuk mengikutinya. Agama apa? Agama al-Islam. Karena agama al-Islam na'am barakallahu fikum secara keseluruhan atau secara global Nah, barakallahu fikum terbagi menjadi dua, al-Islam bimakna al-am sama al-Islam bil al-khas. Sudah kita lewati ya. Islam yang maknanya umum adalah seluruh agamanya para nabi. Kemudian Islam yang maknanya khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat sini, wattiba'uhum li dini aduwihim. Dan justru mereka mengikuti terhadap agama musuh mereka. It ma'lumun anna al-yahuda kanu ala dini Musa alaihi salam karena sudah perkara yang diketahui bahwasannya Yahud itu pada asalnya dahulu mereka berada di atas agama Nabi Musa alaihissalam. Wa anna aduwahum huwa Fir'aun wa alu Fir'aun. Dan bahwasanya agama mereka atau musuh mereka adalah Fir'aun dan juga pengikut-pengikut Fir'aun. Alladzina kanu yasumunahum su'al adab Yang dahulu mereka na memberikan atau memberikan hukuman kepada mereka dengan na hukuman yang sangat pedih atau sangat jahat. Yukatiluna abnahum mereka saling bunuh anak-anak mereka. Wa yastahyuna nisa'ahum dan mereka mempermalukan para wanita mereka. Dalam artian bagaimana? Kalau lahir anak seorang anak perempuan atau anak laki-laki, nah mereka memperhatikan mana yang lahir. Kalau seandainya anak laki-laki dibunuh karena dikhawatirkan nanti memusuhi Firaun dan akan menjadi apa? Nah barakallahu fikum eh, yang akan merangi Firaun, musuh Firaun. Nah, kalau datang anak laki-laki dibunuh, tapi kalau perempuan dibiarkan dalam rangka atau menghinakan mereka dan dijadikan apa pembantu atau budak. Waliyadzubillah. Nah, seperti itu. Alladzina kanu yasumunahum su'al adzab yuqatiluna abnahum wa yastahyuna nisahum wa yasta'milunahum fi akhassil haraf. Nah, barakallahu fikum dan mereka memperkerjakan mereka, menjadikan budak-budak mereka. Eh, barakallahu fikum pada pekerjaan yang sangat rendah. Nah, barakallahu fikum. Jadi menghinakan mereka. Ya wa. Ila an ba'atha Allah nabiyahu wa kalimahu Musa alaihissalam hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dan juga enam orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Musa alaihissalam karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam sebagaimana firman-Nya wa kallamallahu Musa taklima dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Naam. Fa khallasahumullahu ala yadihi min aduwwihim wa 'azzahum bihi wa akramahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensucikan, membersihkan eh, melalui tangan Nabi Musa alaihissalam dari musuh mereka dan juga memberikan kemuliaan kepada mereka dan juga memberikan na'am barakallahu kedudukan yang mulia untuk mereka wa khadala aduwahum dan juga merendahkan menghinakan musuh mereka wa aghraqahu wa hum yanzuruna ilaihi kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka ngam dalam keadaan mereka memperhatikan melihat keadaan tersebut wa aqarra a'yunahum bidzalik dan juga mata-mata mereka menetapkan akan hal itu bahwasanya benar-benar Firaun ditenggelamkan bersama pasukannya. Wa kana fit Taurat alladhi wa kana fit Taurat allati baina aydihim padahal itu semuanya ada pada Taurat yang ada pada mereka. Wa ya kitabullah alladhi ja'a bihi Musa yaitu kitabullah yang dibawa atau yang didatangkan yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam kana fiha awsafu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam Taurat tersebut terdapat sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal amru bittiba'i dan juga ada perintah untuk mengikutinya. bahwa yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyal ummiyya" itu nabi yang ummi, alladzi la yaqra' nam alkitab wa la yaktub. Naam, alladzi la yaktub wa la yaqra' al Alladzi la yaktub wa la yaqra' almaktub yaitu orang yang tidak bisa menulis kemudian membaca tulisan. Ya wa na'am barakallahu fikum. Itu pada asal seperti itu. Alladzi yajidunahu yang mereka menjumpai Naam sifat-sifat Nabi Muhammad tersebut atau nama Muhammad tersebut maktuban indahum tertulis pada kitab mereka di Taurat dalam Taurat, wal Injil dalam Injil bahkan. Yang mana sifatnya apa? Ya'muruhum bil ma'ruf. Naam, Rasulullah atau Nabi Muhammad tersebut memerintahkan mereka pada perkara yang ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar dan larang mereka dari kemungkaran wa yuhillu lahum at dan menghalalkan bagi mereka perkara-perkara yang baik. Naam. Kemudian apa? Dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Ya, wa yuharrimu alaihimul khaba'is wa yadau anhum israhum wal aghlala allati kanat alaihim. Kemudian di samping mengharamkan segala yang buruk bagi mereka dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Nah, barakallahu fikum. Bisababi annahum shaddadu nah, dengan sebab bahwasanya mereka itu shaddadu ya diberikan ketegasan atau dikerasi. Fasyaddadahu fasyaddadallahu alaihim karena mereka adalah orang-orang yang bengis, yang keras maka Allah Subhanahu wa taala pun juga na'am barakallahu fikum nah mengerasi mereka. Wa harrama 'alaihim thayyibat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala pun apa? Mengharamkan bagi mereka makanan-makanan atau na'am barakallahu fikum sesuatu yang baik uhillat lahum yang dahuluan dihalalkan bagi mereka. Dibalik bisababi kufrihim wa inadihim disebabkan karena kekufuran mereka dan juga na'am sikap menentang mereka, kufur nikmah. Falau amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya waktu itu mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la Allahu anhum hadhil asar wa hadhil aghlal. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan uraikan, akan bebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka ini. Walakinnahum akhadhahumul hasad, akan tapi semua itu faktor yang membawa mereka untuk kufur nikmah dan juga menentang, membangkang adalah apa? hasad, kedengkian yang ada pada mereka. Wa qalu mereka mengatakan apa? Mereka berkata, "Kaifa yakunu hadzal nabi al-maw'ud fi akhir zaman min al-Arab?" Bagaimana nabi, nah bagaimana nah barakallahu fikum nabi yang dijanjikan tersebut nah barakallahu fikum terjadi di akhir zaman yang muncul di akhir zaman dari Arab, wa min Bani Israil wa min Bani Ismail dan dari keturunan Nabi Ismail. Alaiku an yakuna hadha min Bani Israil Yang layak itu seharusnya bukan dari kalangan Bani Ismail, tapi dari Bani Israil Keturunan Yakub alaihissalam katanya wala yakunu min bani Ismail dan nah, tidak tidak terjadi nah kalau fikum nabi yang dijanjikan di akhir zaman itu dari keturunan Nabi Ismail ha kata qalu seperti inilah yang mereka ucapkan fahasadu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ummatah wa kafaru bih mereka akhirnya hasad dengki iri terhadap Nabi Muhammad alaihi wasallam dan umatnya akhirnya mereka kufur dengannya wahum ya'lamuna annahu Rasulullah padahal mereka meyakini mereka tahu bahasanya na'am barakallahu fikum Eh, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah utusan Allah. Walladhi hamalahum ala hadza huwal hasad wal kibru wal iyadu billah. Faktor yang menghalangi mereka untuk tidak menerima dan tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah apa? Al-hasad, yaitu sikap atau sifat nam iri wal kibr dan sombong barakallahu fikum. Hati-hati, jangan sampai kita dilingkupi sifat yang sangat dalam tercelah dan jelek ini barakallahu fikum terutama kita para talabatul ilm, para penuntut ilmu. Terutama kita ahlu sunnah wal jamaah yang semaksimal mungkin berupaya meniti jejak generasi salafun saleh hindari penyakit kiber. Berkata Nabi kita Muhammad SAW alaihi dalam hadis yang sahih, rawi Muslim dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang sering kita ulang-ulang. Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam sabda, "Na'am barakallahu fiikum wa hafizakumullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr." Tidak akan masuk surga secara langsung orang yang dalam hatinya masih ada sekecil Na'am barakallahu fikum bijisami daripada kesombongan. Kemudian, na'am barakallahu fikum para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, na'am inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Wahai Rasulullah, ada seorang yang dia itu ingin dan senang kalau sandalnya bajunya bagus, pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Akhirnya Rasulullah menjelaskan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Inilah kibr. Kesombongan yang hakiki Kesombongan yang hakiki yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah apa? Adalah batarul haqqi wa nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, barakallahu fikum. Kebenaran sudah ada di hadapan mereka, mereka tolak. Kemudian mereka meremehkan manusia yang kira-kira baru belajar dan semisalnya diremehkan. Kalian tuh baru belajar kemarin misalkan, na'udzubillah. Kalian tuh baru anak-anak baru kemarin sore. Padahal ya, kalau kita telusuri kebenaran, kalau kebenaran itu jangan diajak seperti itu barakallahu fikum. Al haqqu aqwa minar rijal bahwasanya kebenaran itu lebih kuat kedudukannya daripada sekedar pemuka di muka bumi ini dalam artian pemimpin di muka bumi ini al-haqqu ahaqqu an yutaba kebenaran itu berhak untuk di, diikuti bukan untuk ditinggalkan barakallahu fikum na'am oleh karena itu jangan sampai kita memiliki sifat sombong dan nah, sifat kibar barakallahu fikum tidak menerima kebenaran Nah, sombong karena pernah ke Damat, pernah ke Yaman, atau pernah belajar ke Jami Islamiyah. Kami ini LC, kami ini doktor, kami ini adalah ustaz dan misalnya akhirnya murid-muridnya, santrinya menegur ustaznya, dicuekin, tidak mau diterima. Semisalnya sombong seperti itu enggak bagus barakallahu fikum. Jadi kami sarankan barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fillah. nam upayakan kita menghindari sifat sombong tersebut. Baik kita para santri, para murid maupun para guru, upayakan memiliki sifat yang namanya tawadhu, merendahkan diri yang mana dengan adanya ketawaduan tersebut atau merendahkan diri tersebut barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala angkat mengangkat derajatnya. Ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu tawadhu merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Karena semakin orang itu berilmu seharusnya semakin tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh, dinasihati, diingatkan sama muridnya tidak mau bangkang, malah ngeyel mengatakan, "Kamu itu murid, ka, kamu itu murid, aku ini guru." Masa murid nasihati guru? Nah, kalau seandainya muridnya keliru, kalau seandainya gurunya keliru, muridnya menasihati tidak masalah, tapi tentunya dengan cara-cara dengan adab dan juga nah barakallahu fikum kriteria yang bagus barakallahu fikum. Naam seperti itu. Jadi jangan sampai seorang guru, seorang ustaz sombong kemudian tidak menerima nasihat dari muridnya itu sangat keliru barakallahu fikum. Naam upayakan tunduk dengan kebenaran barakallahu fikum karena ilmu itulah yang akan bisa mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu di antara kalian dan juga orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Semoga Allah SWT menjauhkan dari diri kita